al-basit Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyempitkan dan maha melapangkan banyak ayat-ayat Quran yang isinya meyakinkan kita bahwa wallahu yaqbitu wa yabsutur rizqa wa yabsutu wa ilaihi turja'un Allah lah yang maha menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepada Allah lah engkau akan dikembalikan itu Al-Baqarah 245 dan ada hadis seperti ini Harga barang semakin mahal Ini hadis dalam sunan dan musnad Imam Ahmad Dari Anas bin Malik Semoga Allah ridho kepadanya Harga barang semakin mahal pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka orang-orang berkata Wahai Rasul Sekiranya engkau mengatur harga itu Lalu beliau bersabda Innallaha huwal khaliqul qabid. Dialah Allah sesungguhnya Allah lah yang Maha Pencipta, khaliqul qabidul yang Maha menyempitkan, basitul yang Maha melapangkan. Allah lah yang Maha mencipta, Maha menyempitkan, Maha melapangkan, Rizku dan maha memberikan rizki bagi hambanya dan al-musa'ir dan Allah lah yang maha mengatur harga jadi hadirin satu-satunya yang memiliki rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberi rizki kepada kita tidak ada lagi yang lain Allah juga yang mengukur kadar kita masing-masing Allah yang melapangkan kalau Allah lapangkan lapang kalau Allah sempitkan sempit satu-satunya yang membuka menutup melapangkan menyempitkan rizki hanya Allah jalannya terserah Allah mungkin PHK mungkin sakit sehingga uangnya habis mungkin ada musibah apa saja mungkin ketipu sehingga seret saja itu kita tidak boleh berpaling kemana-mana selain hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pemilik rezeki itu hanya Allah. Sedangkan semua makhluk hanya jalan. Kantor itu bukan sumber rezeki. Kantor itu jalan sebagian rezeki. Suami itu bukan pemberi rezeki. Suami itu pemakan rezeki. Emang tidak enak hadirin ada yang suaminya sudah meninggal, Bu? Boleh acungkan tangan? Uh, hanya ngacung saja, ya. Ibu masih hidup kan? Makan terus, minum, berpakaian, berteduh. Suami meninggal, tidak akan berkurang apa yang Allah tetapkan. Karena bukan suami pemberi rezeki. Oleh karena itu, ibu-ibu tidak boleh terlalu cinta kepada suami, ya. Apalagi bersandar sepenuh jiwa raga itu tidak boleh. Karena suami bukan sumber, tapi sebagian jalan. Kalau Allah mau melapangkan, lapang saja. Tiba-tiba kerjaan dapat proyek jalan ada orang yang tiba-tiba ngasih sesuatu kepada kita itu Allah yang menggerakkan yang ngutangin ke kita tiba-tiba sudah halal saja beres saja utang berapapun kan kalau disebut halal lunas ya benar maka dalam lapang sempit berharap bisnis sudah tidak ada lagi bagi kita satu-satunya sumber rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala seperti dagang pembeli itu bukan raja kecuali Raja Salman belanja itu raja betul tapi kalau model-model kita ini raja apa? Pembeli adalah hamba Allah. Mungkin bawa rezeki kita, mungkin tidak. Jadi kalau jualan, tetap pegangan kita adalah Allah yang membulak balik, yang mengatur rezeki, yang yang tetapan Allah itu tidak akan meleset. Kalau Allah mau ngasih ke kita, ketemu itu Walaupun ini dijatuhkan harganya, ini dibanting harganya, ini dijatuhkan orangnya, ini dibanting orangnya, tetap saja rezeki kita tidak akan kemana-mana. Walaupun udah jadi ngomong kalau bukan rezeki kita, jamin nggak nyampe tuh. Maka bisnis itu adalah ibadah, bukan nyari rezeki, nyari berkah dari rezeki kita. Masih ingat kan? ada rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah 120 hari di perut ibu beres nih sudah beres Alhamdulillah dititipi anak sebelas sudah ada rezekinya masing-masing yakin tuh anak anak-anak bukan ciptaan ibu bapak anak-anak ciptaan Allah dan yang tahu keperluan anak ini sampai meninggal nanti adalah Allah bapaknya, ibunya, jangankan bikin anak, gambar anak juga gagal total. Bikin sehelai rambut saja tidak sanggup. Benar? Apalagi menjamin rezeki dirinya saja, ibu bapak diberi rezekinya oleh Allah. Rezeki surat Hud ayat 6 wa ma billahi minasyaitanirajim wa ma min dabatin fil illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang melata di bumi sudah pasti ada rezekinya. Allah yang jamin. Bisa dibacakan ada surat Hud ayat 6 punten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Dan tidaklah satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jelas. Halo. Jelas? Sudah ada rezekinya? Nah, jadi kita ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu menjemput rezeki kita Yang dicari adalah keberkahannya Masih ingat rumus yang lama? Jangan takut tidak punya rezeki Karena pasti ada Takutlah tidak punya berkah Karena niatnya salah Caranya salah Jadilah rezeki kita tidak barokah Jangan takut tidak punya rezeki Takutlah tidak punya syukur karena diberi rizki belum jadi kebaikan Jadinya kebaikan kalau syukur Jangan takut tidak punya rizki Takutlah tidak punya sabar Ketika Allah menyempitkan Terserah Allah Kalau kita waktunya mau disempitkan Pasti ada hikmahnya di sana Pahala sabar Pasti ada rahasia Allah mengapa disempitkan mungkin penggugur dosa mungkin membersihkan hati kita dari berharap kepada selain Allah mungkin Allah akan memurnikan tauhid kita untuk membuat kita tidak tergantung nelpon ke sana tidak diangkat SMS ke sini tidak dibalas ada dibaca nggak dibalas putus ke sana sana put hanya ke Allah dan dia nanti bisa melihat oh jaminan Allah itu kalau nggak disempitkan dia bisa bersandar kepada selain Allah ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke klien. Nanti putuskan oleh Allah semua itu bulat ke Allah. Nanti dia bisa melihat. Makanya jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika diambil. Karena ada waktunya diambil rezeki kita. Dipindah-pindah. Ya seperti kerja satu bulan, Alhamdulillah gajian, pegang sampai ke rumah, nih bu, dah segitu aja. Memang disembunyikan sebagian ya untuk keperluan darurat. Si ibu, alhamdulillah, mm, mm, mm, mm. nih buat bayar listrik pindah, nih buat bayaran sekolah pindah, nih buat cicilan pindah nih buat ke warung depan pindah cep habis weh pindah-pindahin dibawa oleh anak ke sekolah bu guru bayaran pindah guru seneng cepat setorkan ke bank bisa dirampok pindah begitu ya bungkul benar kalau nggak jadi amal gimana hanya mindah-mindahkan kertas apa bedanya uang kita dengan uang monopoli? Beda ya. Tenang hadirin Dan jangan takut tidak punya rezeki Takut dengki kepada saudara kita Ini udah diberes Jangankan sepesantren Seibu sebapa saja Beda-beda garisnya ibunya sama, bapaknya sama, garis mah beda-beda. Benar? Tenang, tenang hadirin. Tidak usah ngebanding-banding dengan yang lain. Karena beda jatahnya. Yang penting mah barokah. Ini ada ulama yang memperum, membuat perumpamaan. Anjing dengan kambing kalau punya anak, banyakkan mana yang beranak, sekali beranak. Anjing, kambing. Anjing bisa lima, bisa enam, kambing. Satu, dua. Yang paling banyak disembeli, mana, Kambing atau kan... Eh. <laughs> kambing atau anjing. Maaf. Kambing atau anjing Bayangin udah hamilnya sedikit Banyak disembeli Sekarang di dunia ini kira-kira banyakan mana Kambing atau anjing Aneh ya Anakannya sedikit Disembelinya banyak Tapi lebih banyak Coba-coba analisa hadirin dengan kejernihan berpikir Harusnya kan tekor ya ah, Ada ulama yang mengatakan kurang lebih berkah itu seperti itu tidak tidak selalu harus masuk di akal kita nah sahabat-sahabat sekalian rezeki itu udah diukur ada tiap orang ada takarannya tapi ada yang rezekinya tuh dimudahkan oleh Allah dengan ketakwaan surat at-tolak ayat dua dan tiga. Oh. Ada dua ayat. Coba coba. Inna Allah itu yukoyiru kaumin. Jadi udah ada nih. Tapi ini digantungkan. Kalau yang tadi dijamin sampai mati kita akan makan. Karena kalau nggak dikasih makan kita nggak bisa sholat. Makan terus kan? Iya, ah, tapi saya ngutang. Ada yang ngutangin kan? Hmm. kena kewandangan kan? Apa artinya? Allah memperbaiki gizi kita. Asal diwandang Pernah dapat akikah kan? <laughs> Karena Allah tahu kita kurang daging. Ya, atau doa ayat 11 ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Kita sadar sekarang ya bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat pencatat, Rokib, Atid, ada juga malaikat yang di depan di belakang kita. Tidak ada lonely, tidak ada sendirian. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima taamaluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti sekarang ini Allah pasti menyaksikan semuanya tahu yang ada dalam pikiran tahu juga apa yang ada di hati Masya Allah nah Allah melihat effort perjuangan kita nih jadi ada rezeki yang digantungkan ada sih jatahnya tapi kalau dia tidak merubah dengan ketakwaan beda jadi kalau kita bertakwa maka Allah akan mendatangkan pertolongan kemudahan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh jadi barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar dan mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga barang siapa yang tawakal Allah akan mencukupi keperluannya nah yang dapat saya pahami Allah tidak merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri itu jadi takwa atau tidak jadi tawakal atau tidak jadi bukan semata-mata urusan duniawi ya karena urusan dunia itu dimudahkan oleh Allah kalau kita takwa makanya kesempitan itu membuat kita makin takwa tidak ke Allah Kesempitan membuat kita makin tawakal tidak. Kalau kesempitan membuat kita makin takwa dan tawakal, nanti ada jalannya. Udah janji Allah itu. Ada aja, lihat saja nanti. Ini ada seorang hamba Allah yang berjuang dulu di Radio Umat dan PMKFM pendahulu sedang sakit. Saya tidak tahu di mana beliau Lalu ada yang menengok, nulis saja di Facebook. Dan tiba-tiba tersebar ke semua yang ada di Darul Tauhid ini khususnya. Sampai juga ke uh, akhirnya tergeraklah untuk menginformasikan, ada yang menengok, ada yang memberikan perhatian dalam aneka bentuk. Hakikatnya Allah yang menggerakkan. Ada yang nulis, diilhamkan untuk menulis, Akhirnya tersambung ke sana sini, datanglah bala bantuan dari Allah dalam bentuk yang menengok, yang mendoakan, yang ngirim ini, ngirim itu. Allah yang menggerakkan. nggak boleh melihat ini dari siapa-siapa, dari Allah yang menggerakkan. Kepada Allah bersyukur, kepada orangnya berterima kasih. Mungkin selama sakit itu beliau doa, sabar, istighfar, lalu Allah beri jalan keluar. Begitulah hadirin selalu ada dan semua ini Allah yang mengatur karena tiap orang itu milik Allah tiap orang pikirannya dalam kekuasaan Allah tiap orang hatinya dibulak balik oleh Allah jadi kalau Allah mau ngatur ya gampang saja gitu ya seperti pertemuan ini kalau Allah mau ngatur eh, datanglah ke sini walaupun tadi petir menggelegar walaupun hujan turun tidak terhalang siapa yang harus dapat ilmu ini pasti dia akan dengar sekarang tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan maka jemputlah rezeki dengan ketakwaan dan ketawakalan perlukah kita jadi orang kaya harta <clears throat> jawab Yang sangat perlu tuh kaya hati. Harta mah nggak perlu banyak. Yang penting cukup. Butuh 2 triliun. Hmm. Saudara banyak uang tapi nggak cukup mau apa? Punya sepatu banyak tapi nggak cukup mau apa? Ah, masih ingat tuh ada bapak-bapak yang wah pusing, mual, muntah, sesek, diperiksa segala-gala, ternyata sehat. Apa sebabnya? Baru ketahuan sepatunya kebalik ya kan? <laughs> jadi itu nyesek ah dasar ngarang nggak mungkin begitu hadirin yang penting mah cukup hadirin hidup mah bukan kaya yang perlu kaya tuh hati rizqina fi qalbi rezeki mah udah sesuai dosis Allah aja yang penting barokah dia perlu dia perlu bukan ada cukup perlu buat makan perlu buat bayar kontrakan perlu buat naik ojek bosan naik ojek pengen beli motor bosan kontrak pengen beli rumah hmm enak buat ke Mekah buat nikah biasa aja gak usah ketawa hadirin buat sedekah cukup dan cuman Allah yang menguasai keperluan kita dan menguasai apa yang kita perlukan tenang hadirin tenang ya ada santri yang mau nikah ah, saya stres nih kenapa saya mau nikah tapi makin dekat ke pernikahan makin galau. Memang kenapa? Apa yang digalaukan? Takut kurang rezekinya sudah menikah. Ada yang umur berapa? 25. 25 tahun hidup. Allah mencukupi gak ada? Oh, alhamdulillah saya cukup, ah. Itu calonnya berapa umurnya? 25 juga. Bagaimana hidupnya cukup? Alhamdulillah saya lihat dia cukup. Nah, nikah jadi pada hilang ya gak? nikah tuh ngegabung tuh dua punya anak ya dia punya rezekinya sendiri mikir semua kenapa gini-gini ada yang mengeluh nggak punya rezeki gitu tetap makan pernah ini ada ya yang nyetirin ah, doakan saya doa apa pak saya masih honorer saya pengen cepat diangkat ah udah 10 tahun gini terus bayangkan ah gaji saya ah tahu berapa nggak tahu pak 500 ribu ah cukup apa hidup di Jakarta 500 ribu saya perhatikan badannya dari belakang tuh gede lima 500 ribu segini udah rumah tangga pak udah wah itu yang berat ah buat saya gimana aduh anak saya itu tiga berat apa yang cukup dengan uang 500 ribu jadi gimana bapak tinggal ya, anak-anak masih makan enggak makan sih makan ah. tapi ya sederhana tapi makan makan terus anak-anak sekolah enggak sekolah emang sekolah gratis ah. tapi kan harus bekal ini berat belum lagi buku tas jadi gimana anak-anaknya masih sekolah masih Bapak tinggal di mana? Ini ah yang bikin saya nelangsa. Saya tuh ngontrak ah, udah hampir habis dan terus-terusan naik. Dari mana saya bayarnya? Jadi Bapak tinggal di mana sekarang? Dikontrakan masih, masih. Si Bapak ini nggak ngitung bagaimana Allah ngebuka rezeki lewat yang tidak diduga. Ngonci aja ke gaji yang 500 ribu itu. Atau udah meninggal dari dulu ya tolong ambilin itu jemput tuh di sana jemput pulang 50 eh itu ketinggalan tadi tas saya di sana tolong ambilkan kata bos pergi sana kenceng 100 kumpul-kumpul 5 juta tak nggak dihitung oleh dia atau lagi nggak punya uang buat makan ayo ada undangan ayo makan sama-sama belawak porsi gede es krim buah-buahan hitung berapa ha? ah kita mah jarang jarang ngelihat itu sebagai bagian karunia Allah Allah yang ngasih hadirin Masya Allah ada hadisan silakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh berbahagialah orang yang telah masuk Islam dan diberi rizki yang cukup serta dikaruniai sifat puas qanaah oleh Allah dengan apa-apa yang dianugerahkan kepadanya hadis riwayat muslim ya qanaah menerima apa yang Allah beri dengan rasa syukur tidak usah tamak hidup capek Nah rezeki yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Pertama dijamin, dua digantungkan. Makin takwa, makin soleh, makin dicukupi. Atau dari mana? Ada aja. Nah yang ketiga rezeki yang dijanjikan. La in syakartum, la dan wa la in kafartum inna adabi lasyadid misalkan jat, rezeki kan beda-beda ada yang tangki ah kerjanya biasa rezekinya gede aja karena rezeki mah bukan masalah kerja keras kalau kerja keras banyak rezekinya ya ngebeca atau paling kaya ya kurang gimana itu tukang batu bener waduh bulat, gak kaya-kaya kalau rezeki karena pinter atau yang paling kaya sedunia teh yang gelarnya paling panjang ya enggak juga dosen berapa banyak yang gelarnya panjang betul maaf pada dosen yang hadir <laughs> saya modal kuliah habis-habisan rezeki mana bukan karena pangkat kalau pangkat paling kaya berarti semua presiden terkaya di dunia enggak juga ya malah ada yang jabatannya tinggi malah nabrak tiang ini saya nggak nyebut negara mana nggak nyebut siapa ya ya begitulah rezeki mau kuma Allah weh benar tidak nih yang pintar yang pintar-pintar nggak kaya-kaya ada ada yang gak begitu pintar kaya juga ada yang kerjanya leha-leha kaya juga ada makanya kita punten ya kalau ikut pelatihan-pelatihan tuh walaupun semuanya pelatihan tetap ketemu mah dengan rezekinya weh nah cari yang ketiga ini ada yang tanki, ada yang drum jolang ember apa tok lah baskom dayung pispot eh, ada, baru mangkok cangkir sloki itu yang daerah situ ya ada tutup salep belum selesai ya, Dirin tutup PPO aduh ah, gimana saya mau menutup PPO pisan tenang tenang yang penting misalkan kalau rezeki kita segini bersyukur banyak sedekah nanti di atasnya ada teko ah, teko teh ngucur penuh luber nggak akan ngegedein ini wadahnya yang banyak tuh luberannya sedekah nyekolahin orang bangun masjid terus eh, makanan dia nggak banyak tempat tinggal dia segitu-gitunya keinginan dia dikit segini dah dosisnya tapi limpahannya ini saya ada guru ah sederhana saja tapi ngeberangkatin haji sekali ngebedahkan kolam satu kolam sok dimakan isinya ngejamu tamu enggak tuh enggak berkurang ini yang kita cari makanya bersyukur banyak sedekah banyak nolong orang ingat yang bapak-bapak yang makin banyak rezekinya karena senang belanja ke warung-warung yang sederhana dia nggak ke supermarket cari warung-warung suruh orang beli dari sana sampo beli gula beli minyak terus padahal oh, SMM juga nggak apa-apa itu penting ya koperasi ada ini kalau kecil-kecil ya, ya sana termasuk yang bagus ya buat dibeli sekali-kali atau mempromosikan pesantren sendiri ada tukang sayuran beli ke sana dan belinya tuh bukan buat beliau saja beli buat sedekah ditanya kenapa nggak dikasihin aja uangnya enggak karena saya ingin membuat beliau lebih terhormat beda mendapat uang hasil pemberian dengan mendapat uang hasil kerja keras benar hanya nggak ditawar oh, uh makin kaya jadi karena dia senang memberdayakan ah inilah sebetulnya hadirin kalau mau rezekinya banyak sehingga dia ahli syukur jangan pelit kalau sedekah tuh ya coba tes kalau punya uang, potong 5%. Enggak usah banyak mikir. Dapat 100 ribu, 5 ribu keluarin. Punya uang sejuta, potong 50 ribu. Dapat 10 juta, setengah juta, sedekahin. Enggak usah babi bu, tunggu. Jadi miskin enggak? Kakak. Naik 10%. Dapat sejuta, seratus ribu, sedekahkan. Enggak usah ragu-ragu punya 10 juta sejuta sedekah jangan ragu-ragu potong langsung sedekahkan atau masukin amplop kemana ke DPU kemana sedekah lihat jadi miskin nggak nah, insya Allah naik lagi 20 persen tuh ya saya lihat dari depan beda wajahnya 5 ya. persen masih senyum masalah eh matanya demikian ngitung semua persen oke lah 10 persen 10 persen pas 20 persen kita mah baru rencana aja udah pelit ada di sana. saya nih pak kalau sekarang ada yang ngasih AA ini buat AA 10 miliar bro di meja ini Dan nggak ragu pak 5 miliar untuk ibu-ibu akhwat 5 miliar untuk ikhwan semua res amanah cek mengulamun lagi weh sendirian ada 100 miliar sendirian ya, namanya juga ngelamun masa ngelamun aja pelit kita apa ngelamun ke kopet pak Berapa banyak orang yang bertengkar gara-gara ngelamun bersama, Pak. Ayo sahabat-sahabat nggak usah ragu-ragu. Allah yang ngebuka nutup. Derder aja ya. Kalau Allah nyuruh bayar zakat, put bayar wae. Bukan hak kita itu. Jangan ditunda, sudah waktunya bayar zakat, keluarin. Ingat itu bukan hak kita tuh. Kalau kita nggak bayar zakat, Maling hak-hak orang lain kita curi racun dimakan oleh kita nggak akan berkah potong zakatnya dapat uang jangan ragu-ragu sedekah aja singringan sedekah tuh nanti gimana coba aja ya kalau ada di antara saudara-saudara yang jadi miskin gara-gara sedekah lapor ke benar ya maksud saya cukup laporan aja ya dan yang ngeganti mah Allah. Gak mungkin. Gak mungkin disia-siakan. Allah melihat semuanya dengan sempurna. Allah menghitung segalanya dengan cermat. Allah tahu isi hati kita. Tidak ada yang luput. Semuanya disaksikan oleh Allah. Dan Allah juga yang ngebekelin buat sedekah. Jadi gimana nih supaya kalau kita lagi rezekinya sempit saya membacakan doa dari Rasulullah panjang ini doanya saya baca terjemahnya ya hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad Ya Allah bagimu segala pujian Ya Allah tiada yang dapat menyempitkan apa yang kau lapangkan dan tiada yang dapat melapangkan apa yang engkau sempitkan Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang engkau sesatkan dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Tiada yang dapat memberi apa yang engkau tahan dan tiada yang dapat menahan apa yang engkau berikan. Tiada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan dan tiada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan Ya Allah lapangkanlah bagi kami keberkahan rahmat karunia dan rizkimu ya Allah Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kenikmatan yang terus menerus yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya oh, boleh minta itu amin Ya Allah Sesungguhnya hamba memohon kepadamu Kenikmatan di hari kiamat Dan ketentraman di kala ketakutan Ya Allah Sesungguhnya hamba berlindung kepadamu Dari keburukan apa yang kau berikan kepada kami Dan keburukan dari apa yang Kau tahan Ya Allah Jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di hati kami dan jadikan pula kami benci kepada kekufuran kefasikan dan kedurhakaan dan jadikanlah kami termasuk orang yang mengikuti jalan yang lurus Ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan hidupkan kami dalam keadaan muslim Ikutkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh Tanpa terhina maupun terfitnah Ini doa ini dibaca ketika menjelang pertempuran Uhud Berbarislah kalian Lalu berbaris Lalu Rasulullah berdoa dengan doa tadi Dan ditambah Ya Allah perangilah kaum-kaum yang ingkar yang kafir dan mendustakan Rasulmu menghalangi hangi manusia dari jalanmu karena ini di depan musuhnya maka oh, mendoakan seperti itu hadis riwayat Al-Bukhari minta menimpakan kepada yang memerangi itu boleh di saat memang itu menjadi situasi itulah yang sedang terjadi hadirin kepada siapapun yang sedang merasa sempit rezekinya tidak boleh ingat ke siapa-siapa mungkin ada yang nanya apa yang membuat saya sempit penyempit rezeki adalah dosa surat Nuh ayat 10 silakan dibaca bagi yang saudara ingin dilapangkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh, Dialah Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tuh, ini salah satu cara salah satu ya kalau mau dibukakan oleh Allah banyak istighfar Nah, ayo banyak istighfar karena dosalah sebetulnya yang membuat kita terhalang dari rezeki kita yang sudah ada. Itu banyak yang ahli maksiat rezekinya banyak. Itu mah dikasih itu istijrah jadirin, tidak dikasih berkahnya. Uangnya dikasih banyak juga tidak bisa manfaat. Kalau hatinya dibikin sempit mah repot weh uang kah banyak hati miskin dikasih segunung emas juga tetap aja mikirin gunung emas yang lain tidak bisa menikmati yang ada <clears throat> jangan iri kepada yang diberi dunia karena gini nih karunia itu pembedanya apa kalau seseorang dikasih harta gelar pangkat jabatan lihat dia kemana kalau dia semakin taat ke Allah makin yakin ke Allah barokah tuh pangkatnya, jabatannya. Kalau dikasih sesuatu dan dia makin melupakan Allah, makin berbuat maksiat, itu nggak barokah. Jadi jangan silau kepada sesuatunya, tapi lihat kemana dia larinya sesudah itu. Dapat jabatan, lihat saja sesudah jabatan bagaimana. Saya baru mendengar rekaman seorang kapolda di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan yang baru juga diangkat mengajak semua polisi untuk memakmurkan masjid Masya Allah semoga berkah wah nanti karirnya bisa mandek gak ada yang bisa ngalangin apa yang Allah mau kalau Allah mau jadikan apapun jadi itu tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan, tidak ada yang bisa menetapkan apa yang Allah halangi.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 Nah, hadirin, setan menakut-takuti dengan kekikiran dan menyuruhmu berbuat kerusakan, kejahatan, kekikiran. Allah menjanjikan bagimu ampunan dan karunianya lihat ternyata karunianya ini sesudah ampunan jadi tobat tobat dulu baru kebuka makanya Al-Baqarah 268 269 268 267 268 ini teh saudara tenang-tenang aja teh punya dosa tidak nah kalau renang kia sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali banyak sekali atau luar biasa banyaknya nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dosa seratus kali sehari istighfar ini ini juragan yang luar biasa banyaknya berapa kali pasti ketawa karena jarang ya kita mah istighfarnya lagi jengkel Astagfirullah ya nggak boleh begitu hadirin Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabirum basyira Sesungguhnya Robmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dialah Allah maha mengetahui bagi maha melihat hamba-hambanya. Mau mau dikasih saran supaya dicukupi oleh Allah. Jangan berharap dari selain Allah. Gak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Ah. Masih ada? Satu ayat terakhir. Satu ayat terakhir. Surat Al-Qasas ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخشف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun, ia berkata, Aduhai benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita, membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu sahabat-sahabat sekalian Rizki cuma milik Allah Dilapangkan, ditahan, disempitkan, diambil oleh Allah Sikapi semua ini dengan sikap yang Allah sukai Yang diberikan kelepangan tidak boleh berlebihan menggunakan hartanya Dan jangan gunakan kelapangannya untuk berbuat kemaksiatan Yang sedang diuji oleh kesempitan oleh Allah Juga jangan berpaling dari Allah dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan tetap dengan kesabaran, ketawakalan, kesempurnaan ikhtiar. Sambungkan silaturahim dengan baik dan banyaklah istighfar, banyaklah istighfar. Ingat 8 at, eh 5 at supaya ditolong Allah. Satu, tekad yang kuat dan bulat bahwa hanya Allah lah penolong. Dua, perbanyak taubat. Banjiri dengan air mata taubat. Allah tahu semuanya juga. Tiga, jauhi maksiat. Karena setiap maksiat itu menjadi penghalang diri tabir. Empat, tingkatkan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan sekuat tenaga patuhi. Lima, tebar manfaat. Wallahu fi'aunil abdi al abdu fi'auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Perbanyaklah kebaikan. InsyaAllah semuanya disaksikan oleh Allah al jazaul ihsan illal ihsan tiada balasan bagi kebaikan ke selain kebaikan Masya Allah Alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat sekalian Kristina Mayalani mana perempuan kenapa ngacung oh itu mana Chris ya pak Tina ya oh iya apa kabar Kristina Mailani baik sudah pernah kesini sebelumnya belum berarti ini yang pertama kali kan iya Alhamdulillah apa yang dirasakan berada di sini nyaman nyaman apa yang dirasakan mendengar uraian barusan ceramah apa yang terpikir dan terasa ya jadi nyaman pikirannya jadi terbuka Alhamdulillah tanya apa lagi saya sekarang <laughs> habis jawabannya simpel ya terima kasih Kristina apa yang menggerakkan Kristina mau menjadi seorang muslimah apa kira-kira yang menarik dari Islam tentang agamanya emang biasa simpel begini ya <laughs> ya sudah tuh langsung aja jangan ditunda-tunda ikuti ya dan sepenuh hati Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Diulangi sedikit ya Ashhadu an la ilaha illallah Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna wa asyadu alla wa asyadu anna wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Saya bersaksi saya bersaksi Tiada ilah Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah istiqomahkan saudari kami ini dalam Islam. Tak jadikan muslimah soleha, istri soleha, ibu soleha, anak soleha, mujahidah soleha. Istiqomahkan ya Allah, jangan sebut nikmat iman kami ini. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah.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 يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Hadirin mari sejenak kita tundukkan hati kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kita beristighfar dengan tulus Allah maha mendengar maha melihat Allah maha tahu kita mengakui dan menyesali dosa kita beristighfar sambil kita buka lembaran-lembaran kelam lembaran-lembaran hitam yang pernah dijalani Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim أستغفر الله العظيم istighfar jujurlah bukalah lembaran-lembaran hitam yang pernah dilakukan istighfar yang selama ini bergelimang dosa yang berlumur maksiat istighfar yang masa lalunya kelam Astagfirullahaladzim Istighfar Yang selama ini mengkhianati Allah Yang jarang sholat Yang sholatnya jarang khusus Istighfar Ingatlah dosa yang sembunyi-sembunyi dilakukan dosa yang berulang-ulang padahal tahu itu dosa Istighfar yang pernah mendekati jina Yang matanya berzina Melihat yang diharamkan yang pikirannya kotor yang tubuhnya kotor tidak ada satupun maksiat yang tidak disaksikan Allah istighfar yang mulutnya kotor sering bergibah penyebar fitnah yang memakan harta haram yang memberi makan keluarganya dengan harta haram istighfar ya yang durhaka kepada ibu bapaknya yang menyanyiakan orang tuanya yang belayan dibalas dengan hardikan yang tidak pernah punya waktu untuk menyapa ibu bapaknya Istighfar yang membiarkan orang tuanya kesepian Yang kikir Astagfirullahaladzim Istighfar yang hidupnya sering berbuat zolim Astagfirullah Yang hidupnya munafik Yang hanya membagus-bagus topeng Padahal isinya busuk yang hanya sibuk ingin dipuji orang. Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين يا الله واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله jadikan saat ini saat مستجاب Engkau maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan Kabulkan doa kami ini ya Allah, amin Hadirin yang masih ingin doa, doalah masing-masing, amin ya Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Amin ya Allah, amin. Ya Allah tolong beri sembuh yang sedang sakit ya Syafi. Berikan hidayah bagi yang belum mengenalmu. Berikan jalan keluar yang sedang diimpit masalah ya Fatah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan rezeki ya Allah. Lepaskan dari jeritan hutang. Ya Allah lindungi yang terancam, teraniaya ya Allah. Berikan kemuliaan yang direndahkan dan dihina ya Karim. Ya Allah jamaah ini Allahumma ja'alna hajjan mabrura Sa'yan maskur wadan ban maghfur wa tijaratan lan tabur Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.